masdar alif bil mat uh, ah, oh, alafa bil mat wa huwa masdaru alafa bil mat rihlatas syita'i ila yaman wa rihlatas saif ila syam fi kulli amin ista'inuna bir rihlatan li tijarati alal mugami bi makkah li khidmatil baitil ladzi huwa fakhruhum wa hum waladun nadhr bin Kinana, kinanah falyabudu ta'allaqa bihi li'ilaf wal fa zaidah rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in ay min ajlihi wa amanahum min khauf ay min ajlihi wa kana yusibuhumul ju'u li adami zar'i bi Makkah wa khafu jaishal fil Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Surat Quraisy Makkiyah Surat ini Makkiyah menurut pendapat jumhur Wa Madaniyah dan Adam menyatakan surat ini adalah Madaniyah menurut sebagian ulama menurut Dhahak dan Kalbi Bismillahirrahmanirrahim liila fi Quraishin ila fihim ila fihim takkit daripada liila fi Quraishin master daripada alafa yu'lifu ilafan bilmat alafa yu'lifu ilafan. Ada isbat ya sebelum lam ya. Di ilafi Quraisy. Ada khilaf di ilafi Quraisy ini. Ada yang menyatakan li ilafi Quraisy. Dari masdar alafa. Hah? al alafa dari kataba. Alafa ya'lufu ilafan. Kataba ya seperti kataba, kataba yaktubu kitaban gitu. Hah? Tapi ini di liilaf liil liila liila fi Quraisy. Ada yang baca liila fi Quraisy. Tapi untuk yang kedua ilafim biisbatil ya. Itu ijma' sudah. Hanya di pertama saja itu yang ada khilaf itu. Bahasanya kalau diartikan alafa yu'lifu atau alifa ya'laf alafa ya'lafu lufu itu apa kalau sekarang ini? Senang, gemar begitu ya. Hah? Apa kalau bahasa Jawa bagus? Hah? Hah? Apa? Iya, cumbu gemar, senang, mesra, cumbu. Apa bahasa Jawanya apa? Condong. Ah, iya, senang gitu, gemar gitu ya. Menjadi satu kebiasaan kegemaran orang Guresh. Guresh ini turunan daripada Nadhr bin Kinanah. Nazar bin Kinana jatuhnya Rasulullah ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Gusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik ibn Nadir bin Kinana. Tapi ada khilaf itu. Jadi kalau Nadir ke atas jelas bukan gulesh. Jelas bukan Quraisy itu. Anaknya Nadir tidak semuanya. Eh, anaknya Kinana tidak semuanya Quraisy. Nadir ke bawah itu adalah Quraisy ala gol. Tapi ada menyatakan Quraisy itu adalah dari keturunan Fihir bin Malik bin Nadir. Fihir bin Malik bin bin nadar kalau itu nggak ada khilaf. Kalau itu nggak ada khilaf. Yang ada khilaf itu nadar bin Kinana Kalau Fihir bin Malik bin Nadar nggak ada khilaf pasti Quraisy itu. Hah? Pasti Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim. Rihlatasy syita Rahala yarhalu rihlah itu perjalanan atau pindah bisa intikal eh? perjalanan pergi kalau ruhlah tempat yang dituju pergi atau orang yang dituju ruhlah kalau rihlah eh? perjalanan asyita waktu musim dingin Waktu musim dingin. Perjalannya orang Quraisy kemana? Ilal Yaman ke negeri Yaman. Wasif dan perjalanan waktu musim panas. Kemana? Ilal Syam ke negeri Syam. Perjalanan itu fikul li'am setiap tahun dua kali perjalanan. Musim dingin ke negeri Yaman, musim panas ke negeri Syam. Yasta'inun mereka orang-orang Gures yasta'inun mencari bantuan birrihlatain dengan dua pepergian ini negeri Yaman waktu musim dingin kemudian ke negeri Syam waktu musim panas litijara untuk perdagangan alal mugami untuk tinggal di Mekah di kota Mekah. Untuk tinggal di kota Mekah. Nah. Kenapa? Karena di kota Mekah nggak ada perdagangan. Orang datang di sana kalau sudah waktu haji aja ramenya zaman dahulu. Lah sedangkan mereka untuk keperluan setahun ya mengandalkan pergi waktu ke, ke Yaman sama ke Syam. Jadi mereka bawa barang-barang yang di kota Mekah, yang ada di Mekah, di Hijaz yang enggak ada di Yaman. Dijual di Yaman, untung besar. Nanti pulangnya dari Yaman bawa barang-barang banyak untuk dijual di kota Mekah. Untung besar. Kalau sudah waktu musim panas, bawa barang-barang di kota Mekah yang nggak ada di Syam. Untung besar. Nanti dari kota dari Syam kalau pulang ke Mekah bawa barang-barang ke Mekah dari Syam ke ke Mekah untuk untung besar juga. Nah, dua perjalanan ini rihlat Iwasaf itu cukup untuk keperluan setahun. Enggak ada lagi, mau apa? Buka toko enggak ada yang payu, ada di sana. Apalagi buka HP percuma saat itu. Nah. Dari latas syita'i wasaif. Abu rabb Nah. Itu semuanya dilakukan li khidmatil bait karena mereka khidmat atau merawat al-bait Ka'bah. Orang-orang Quraisy. Kenapa nggak pindah aja ke Syam? Mereka bisa pindah. Ke daerah yang menguntungkan kan mereka bisa pindah. Tapi mereka tidak pindah. Kenapa? Karena eman dengan Ka'bah. Ahli khidmatil bait Alladhi wa fakhruhum yang mana itu bait Ka'bah menjadi kebanggaan mereka. Wahum mereka itu Gedal Quraisy walad an nadhar bin Kinana. Walad nadhar bin Kinana. Falyabudu Falyabudu fa zaidah Fa di sini adalah zaidah. Ai liya'budu. Fa di sini adalah dikatakan zaidah. Karena dikatakan di sini mereka tadi itu melakukan itu untuk apa? Liya'budu uh, liya'budu rabb hadzal bait. Ya. Untuk mereka tadi itu beribadah kepada pemilik ini Ka'bah. Tuhan ini Kak Ka'bah. Tapi ada yang menyatakan fa di sini jawab syarat al-mahdhuf. ditakdir gini illam ya'buduhu lisairi ni'ami falya'buduhu liilafihim kalau mereka tadi itu tidak beribadah untuk seluruh nikmat Allah tidak menyembah Allah karena banyak nikmatnya minimal tidaklah beribadah kepada Allah karena liilafihim karena kesenangan kegemaran mereka berangkat ke Yaman dan ke Syam dari itu. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ayat ini adalah menggugah mereka. Kamu tadi itu di Mekah itu apa sih yang kamu andalkan gitu? Kan Ka'bah, ibadah yang benar. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan begitu. Yang kamu andalkan ini ya Ka'bah ini Rabbah hadal bait. Ya ini sudah yang mencukupi kamu itu semuanya. Kamu tijarohnya setahun cuma dua kali kok. Enggak lebih kamu. Ibarat jualannya sama kulaannya ya setahun dua kali itu sudah, tidak ada lagi andalan lagi. Tapi kamu dikasih cukup oleh Allah. Kenapa? Karena Rabbah Hadal bait. Hah? Karena Rabbah Hadal bait. Alladhi at'amahu min ju'in. Tuhan yang memiliki al-bait Ka'bah ini alladhi at'amahum yang memberi makan min ju'in daripada sebab lapar ai min ajlihi. Ya ini min di sini ta'liliyah ini berarti. Dari sebab ju' Ada lagi yang menyatakan min bukan ta'liliyah tapi bimakna badal. Alladzi at'amahum min ju'in ay at'amahum badal ju'. Karena Ah, badal ju' seperti araditum bil hayatid dunya minal akhirah ay badal al akhirah apakah kamu itu ridha daripada kehidupan dunia ini sebagai pengganti kehidupan akhirat badal al akhirah hmm. araditum bil hayat dunya minal akhirah min bimakna badal badal itu apa mengganti Hmm. Ada lagi yang menyatakan min bimakna ba'da. Alladhi at'amahum min ju'in ay ba'da ju' wa amanahu min khaufin ba'da khauf, ba'dal khauf. Kenapa? Karena dahulu mereka pernah dilanda kelaparan musim kemarau. Ceritanya ketika mereka mendustakan Rasulullah Muhammad Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mendoakan Allah Majalaha alaihim sininan kasini Yusuf Ya Allah jadikan pacaklik kepada mereka orang-orang Quraisy seperti pacakliknya orang Yusuf apa di eh, Nabi Allah Yusuf orang-orang di zaman Nabi Allah Yusuf Udah hancur semuanya dah. Asabahumul qahat. Wal ju' Akhirnya kelaparan mereka. Datang kepada Rasulullah. Ud'ullah lana fa inna mu'minun. Mintakan kepada Allah, kami beriman, kami beriman sudah. Kami percaya, kami percaya sekarang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, maka tumbuh kembali itu tanaman dan setelah mereka lapar berlimpah itu makanan alladzi at'amahum min ju'. Uh, di sini ah, Karena itu mereka berpendapat bahwa surat ini madaniyah. Ah, ini kejadian setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka didoakan sama Rasulullah dari kota Madinah. Kemudian datang kepada Rasulullah untuk supaya eh, dihentikan, minta kepada Allah untuk supaya dihentikan itu kemarau panjang dari itu. Ini eh, bagi yang berpendapat ini adalah Madaniyah. Tapi jumhur menyatakan ini Makkiyah. Ala kulli hal semuanya bisa terjadi itu. Eh? Wa amanahum dan Allah Tuhan daripada Ka'bah dari itu yang telah memberikan keamanan mereka orang-orang Quraisy min khauf dari sebab ketakutannya min ajlil khauf kenapa takutnya karena serangan pasukan gajah dari Abroha Hah? pasukan gajah dari Abroha. Ada lagi yang menyatakan min khauf di sini bukan karena Jaisul Fil pasukan gajah minal judam. Karena mereka di kota Makkah tidak akan dikenak dengan penyakit judam. Amanau min khaufil judam. Ada lagi menyatakan amanahum bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka aman karena sebab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi amanahum bil Islam. Nah, dengan Islam. Semuanya bisa diartikan ke sana. Nah, seakan-akan ini ayat kamu itu syukur oh, kamu itu orang gures dapat nikmat banyak loh. Hah? Karena itu jadi orang beriman kepada Allah. itu di kota Mekah ini terpencil. Berkat Ka'bah kamu itu nggak ada Ka'bah, masalah maka kamu siapa mau ke situ? Berkat Ka'bah dan bagaimana Allah Subhanahu mencukupi kamu berkat Ka'bah ini? Hanya kamu bekerja sedikit setahun dua kali kamu pergi ke Syam ke Yaman, kamu udah untung besar. Kamu bisa jadi kaya, kamu bisa kecukupan untuk setahun semuanya. Dan untuk makanan kamu di, dikasihkan juga berlimpah. Padahal ente nggak bisa nanam dari situ. Mana ada kebun di sana di Mekah? Mana ada sawah di kota Mekah? At'amahum minju wa amana min khauf. Waktu itu nggak ada persenjataan. Ketika pasukan Abraham membawa pasukan gajah pasukan gajah, nanti akan diceritakan. Itu ibarat tank-tank itu yang datang itu. Mau merobohkan Ka'bah yang menjadi kebanggaannya mereka, nggak berkutik mereka, mau melawan lewat apa? Pasrah dengan Tuhannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantu mereka menghancurkan pasukan-pasukan gajah tadi itu. Wa amanahum min min khauf. Nah, karena itu falyabudu rabb hadzal bait. Sembahan rabb hadzal bait, jangan patung itu yang kamu sembah. Tuhannya Ka'bah ini yang harus kamu sembah, bukan patung-patung itu yang harus kamu sembah. seakan-akan gitu kepada orang-orang Quraisy. Nah. Wallahu alam. Dikatakan di sini untuk masalah li'ila fi Quraisy itu kan ada khilaf qiraahnya ya. Di ilafi Quraisyin ilafihim itu pasti. Tapi li fi Quraisy ada maja li ilafi Quraisyin ilafihim. Cuma di tulisan di tulisan yang di pertama di isbat yaknya, yang di kedua di hadaf yaknya ke belalam untuk tulisannya. Tapi untuk bacaan yang kedua dengan itsbatul ya' Yang pertama ada khilaf antara isbat dan hadaf ya. Ini satu bukti bahwa bacaan Al-Quran tidak mengikuti tulisan. Tapi bacaan Al-Quran tadi itu harus makhudah minan Nabi. Daripada bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan mengikuti tulisan, tapi mengikuti bacaan tadi itu sesuai dengan yang diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulisan bisa berubah. Hah? Tulisan bisa berubah karena itu kalau membaca ana jangan ana walaupun ada alifnya itu. Kenapa? Karena enggak tidak disesuaikan dengan tulisan kalau baca Harus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari Jibril. Ya. Nah, Salat mi'atin Wasdadu tis'a mi'ah itu ada alifnya itu setelah mim itu. Setelah mi'ah itu. Ya enggak. Jadi harus tidak sesuai dengan tulisan bacaan dari itu tapi dari Nabi. Ya, ya bunayyar kam ma'ana. tulisannya ada bukan irkam ma'ana. Irkab ma'ana. Karena itu bacaan di sini bukan karena tulisan tapi bacaan ini harus diambil dari Rasulullah SAW. kalau kita nggak bisa mengambil ya dari syuyuh daripada guru-guru, eh? daripada guru-guru. Nah.